Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah. Wala hawla wala quwata illa billah Amma ba'du Hadratal muhtaramin Para masyayikh Wabil khusus Habib Al-Haddar yang sangat saya muliakan para kiai dan seluruh alim ulama yang saya hormati seluruh pejabat yang berkenan hadir yang saya banggakan dan sahabat saya yang menjadi wasilah untuk saya bisa hadir di tempat ini karena kalau MWCNO nggak mungkin ngundang saya minimal rakwat ngamplopi Terima kasih kepada Pak Mahfud Arifin dan Ibu yang berkenan menghubungi saya serta semuanya yang berbahagia. Bila teman membuatmu terluka, bila pasangan membuatmu kecewa, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Ning Surabaya tuku pare. He jomblo piye kabare? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini saya berbangga hati di saat semua tempat belum diizinkan untuk bisa memulai aktivitas pengajian Ternyata atas syafaat MWCNO Surabaya bisa pengajian. Alhamdulillah. Saya kadang-kadang heran, herannya di mana? Orang demo puluhan ribu orang tidak mentaati protokoler Covid. Tidak ada yang menjaga jarak. Orang demo cangkeme bengok-bengok tanpa masker. Betul? Masuk demo tidak dicek suhu badan tidak ada yang menjaga jarak tapi diizinkan sementara pengajian kadang-kadang justru tidak diizinkan betul makanya kadang-kadang saya berpikir kalau kemudian demo diizinkan pengajian tidak apakah jamaah pengajian harus demo dulu supaya boleh pengajian Padahal menurut guru kita Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan yang kebetulan saya sama istrinya beliau Mamah Salmah itu sama-sama satu nasab dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo kalau pengajian sama Gus Miftah banser sing ayam wae pagar nusa ayam orang mungkin ditusuk orang mungkin oh nah, bener rupa-rupa koyong ini gila ah, orang mungkin Arek sis. Kenapa? Berdiri. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah Habib. Di mana-mana ibu-ibu sukanya yang berdiri Habib. pokoknya ingat, kita siang hari ini hadir atas nama cinta. Ingat kata Gus Miftah. Kalau cinta itu berawal dari mata, akan berakhir dengan air mata. Tetapi kalau cinta itu berawal dari hati, sampai akhir tidak akan pernah mati. Samalah cinta saya kepada warga Surabaya ini seperti air kencing di dalam kolam renang Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. <laughs> Eh, sangel, angel. Di era pandemi seperti ini, ada dua yang perlu kita upgrade. Yang pertama adalah imun, yang kedua adalah iman. Kalau imunnya bagus, imannya bag, uh, imunnya ini waras, imane waras, insya Allah manue bergas. Bagaimana meningkatkan imun dengan olahraga? Maka justru saya di masa pandemi ini lebih fit. Saya bisa naik sepeda 100 kilo PP. Saya kemarin dari Sragen, karena godaan pria di era new normal itu ada tiga. Harta, tahta, dan sepeda. Yang bersepeda hati-hati, ingat jarang goes stamina hilang, keseringan goes pacar yang hilang. Ya. Rupa-rupa codot Ya. meningkatkan imun dengan olahraga. Maka kita lihat fisiknya Rasulullah Muhammad saw. Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad usia 63 tahun hanya pernah sakit dua kali. Itu pun penyakitnya ringan, hanya puskesmas. Apa itu pusing keseleo masuk angin? Jadi nggak mungkin kanjeng Nabi itu kena penyakit generatif apa itu? Jantung. Apa itu? Gula, stroke. Nggak mungkin. Anda tahu eh, gejala penyakit stroke? Penyakit stroke itu gejalanya adalah karena adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Pak Mahfud tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang setruk senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Tolong Mas dicontohkan. <laughs> Merot cangkemmu. Gitu. Maka menjaga imun ini sudah dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa kemudian Rasulullah badannya fit? Beda dengan kalian, sukanya fitness. Apa itu fitness? Awalnya fit, hati ngenes. ngopo mas? Oh kopi. Kalian tahu nggak? Cowok itu di mata cewek seperti gula di dalam kopi. Iya. Yeah. Yang selalu salah kopinya apa gulanya? Gu gulanya. Bikin kopi tanpa gula rasanya pahit. Yang dimaki siapa? Gula nih. Goblok gawe kopi rano gula begitu bikin kopi dikasih gula kemanisan yang salah tetap siapa gula goblok gawe kopi kakean gula pokoknya yang selalu salah itu gula itulah cowok di mata cewek Wong wedok dilawan perempuan itu kelemahannya satu apa terlalu banyak mengingat cowok kelemahannya juga satu terlalu cepat melupakan iya yeah. Makane wong lanang aja nganti duwe salah karo mbok-mbok kuwi. Rampung tak kandani. Kalian tahu nggak bedanya cowok sama cewek ketika menangis? Cewek itu kalau menangis yang ditutup mulutnya. Cowok kalau menangis yang ditutup matanya. Kenapa cewek kalau menangis ditutup mulutnya? Cowok kalau menangis ditutup matanya? Karena masing-masing tahu dari mana dosa besar itu berasal. Cewek itu kalau menangis ditutup mulutnya. Kenapa? Mergo wong wedok iki dosane paling oke sangka cocote. Makanya begini. Kenapa cowok kalau menangis yang ditutup matanya? Karena dosa cowok paling banyak dari matanya. Coba kalau keluar dari rumah lihat cewek cantik. Wah. Wong iku kurang ajar Bu. Ning dolan delok cewek ayu. Wow. Ning omah delok bojone, weh. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badannya bagus, dadanya bidang, perutnya rata. Sama dengan kalian. Iki, wah Allah, saawak kok weteng kabeh to lele. Serapopo kalau kamu dibilang dasar lemu omongan orang masalah aku lemu mergomangan sego daripada kue guru gaweane mangan konco lah Selalu ala Nabi Muhammad Kanjeng Nabi perutnya dada oh, apa dadanya rata dadanya bidang perutnya rata umur 50 tahun sekian kanjeng Nabi masih bisa gulat bahkan lebih hebat daripada Habib Nurmagedov kanjeng Nabi badannya fit kenapa? karena menjaga imun itu adalah sunnah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam makanya justru Beb saya bulan pandemi ini badan saya lebih fit saya awal pandemi itu berat badan saya 83 kilo Alhamdulillah setelah pandemi saya olahraga, saya naik sepeda, berat badan saya tinggal 67 kilo. Jadi fit. Apalagi yang eh rasa ngenyek gue Lawang gede ini aku malah curiga. Awak mengerti lah Gajah kayak awake gede, tapi lak kelon ratau di delok wong. Saya punya teman Bu pelatih gajah. Itu belum pernah tahu kapan gajah itu kelon. Kenapa? Karena gajah itu malu badannya gede, burungnya kecil. Nah, kowe lah ana wong lemu aku curiga berarti manuke cile Kenapa badan harus fit? Jelas al aklus salim fil jismi salim. Badan yang kuat itu di dalamnya pasti akalnya sehat. Makanya di musim kayak gini, ya mohon maaf, kita mau apa sih itu? Untuk menjaga imunitas kita salah satunya adalah dengan menjaga fisik kita sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul menjaganya? Satu, Rasulullah rajin puasa. Maka beliau mengatakan sumu tasihu. Makanya ibu-ibu, Dulu kalau lihat video saya lima tahun yang lalu, berat badan saya masih 105 kilo. Saya dulu 105 kilo. Kenapa saya bisa kurus? Saya puasa Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Hari ini enggak, besok puasa. Besoknya enggak, besoknya puasa. Puasa Dawud. Puasa terbaik kata Rasulullah. Puasa Dawud. Satu hari puasa, satu hari tidak. Termasuk bulan Ramadan saya juga Dawud sangel angel tarik sis matamu <laughs> pengajian pengajian malah torak tarik sis <laughs> wae ya mesti cangkeme cah dangdutan kayak gitu ya rapopo le awak mungkin guyu aku seneng kok penting dari pemimpin kudu iso gawe guyu rakyat betul ngono Pak Mahfud oke kudu iso gawe guyu rakyate ya nyatane urung dadi wali kota wis gawe guyu awakmu lah ya ra lah ya lah aku ora disangoni Pak Mahfud ora tekan ora tekan kene matamu <laughs> Nih ya gue Pak Mahfud tambahi. Murah dinyang. Selalu ala Nabi Muhammad. Maka coba sekarang hidup serba susah. Cara mengantisipasinya gampang. Ayo rajin poso. Dan alhamdulillah kondisi seperti ini saya malah lebih rajin puasa. Saya itu makan kalau nggak diingatkan sama istri, belum tentu saya makan. Ada mangan nggak dielingke ramangan bu, ndah apa kelon. Alah belas ra kelingan aku. Utek murung tekan, utek murung tekan. Tak dongake sok bojomu ayu ya. Rondo ana 15. Rajin puasa. Karena jelas, orang itu kalau mau puasa cangkeme mandi tidak hanya bodinya yang bagus, tapi mulutnya mustajabah. Anda tahu ular. Ular itu rajin puasa. Makan sehari, nggak makan sampai 30 hari. Maka kemudian Allah memberikan kelebihan kepada ular. Wujudnya apa? Upas. Upas. Bahasa Indonesia apa, boleh. Bisa. Aku kira ngomong bahasa Indonesia sering salah soalnya karena banyak bahasa Jawa nggak ada bahasa Indonesia nih Contoh nih, nguyuh anyang-anyangan, orang Apa bahasa nih orang ana. Masa kencing tawar menawar orang Nguyuh anyang-anyangan ki bahasa Indonesia nih, kencing mak cerit orang <laughs> cerit, orang ana. Kuwi ngomong ngono, ngomong nguyuh malah solu ala Nabi Muhammad. Lah ngomong solo ala Nabi Muhammad iki sing pas karo temane. Wong ngomong nguyuh kok. Solo ala Nabi Muhammad. Angel, angel. Los rarewel pokoknya. Yang kedua apa? Selain kanjeng Nabi itu rajin puasa, kanjeng Nabi mengatur pola makan. Ini loh yang paling susah kita lakukan nih mengatur pola makan. Bagaimana cara mengatur pola makannya kanjeng Nabi? Beliau mengatakan nanu kaumun lanakul hatta naju wa akan alam nasba. Kami adalah kaum yang tidak makan sehingga kami lapar sudah berhenti makan sebelum kami kenyang. Podo karo bojo-bojomu, Bu. Sudah berhenti makan sebelum kenyang. Kapan pas lawe ora cocok. Kanjeng Nabi menghormati dan menghargai makanan. Buktinya apa? Ida akala ahadukum falayam sahyadahu hatta yal ikoha oyul ikoha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Supaya apa? Supaya tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Jadi sunnah Pak Mahfud. Kalau Pak Mahfud lagi makan sama Bulita, rampung mangan, Bulita diceluk, bu, di cangkemmu, nyoh. Itu hukumnya sunnah. Sunnah. sunnah. Coba nanti Anda praktekkan didilat utawa ke Tapi ingat, hadis ini hanya berlaku untuk sesama pasangan suami istri tidak sesama teman hadroh jiji e. malah mut-mutan jempol karo kancamu hai Cin ya nah. sangel angel makanya coba ibu-ibu kalau dikasih hidangan seperti itu tolong jangan dibuang-buang saya itu paling sakit hati kalau melihat orang buang-buang makanan apalagi di situasi seperti hari ini santri di pondoknya Gus Miftah semuanya gratis belajar makan minum gratis saya nerima dua bonek terakhir itu padanya bertato mondok di tempat saya gratis saya seneng bu ada teman bonek ono bonek tekan yang pondokku awalnya kebak tato takon buka kaose wongi lemu ternyata wetenge tato beduk ya Allah Kuwi ya boleh le tato beduk? Lah ngopo mau tato beduk kula cinta kali NU Gus. Kuwi tato beduk nggih tutuke ndingi sore. ngono tak golek. sangel angel kowe malah langsung golek tutuk ning ngisor iki lho Saya bilang sama santri saya, kalau kanjeng Nabi mengatakan ida hadukum falayam sahya hatta kamu tidak boleh menyanyiakan makanan. Maka peraturan di pondok saya, santri mau makan seberapa banyak pun boleh. Saya kasih stok makanan banyak. Dan kamu tahu, santri itu kalau makan subhanallah, gunung merapi pindah ke piring. Metutuk. Boleh asalkan syaratnya apa harus dihabiskan kenapa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barokah kata kanjeng Nabi karena kamu tidak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya ibu anda makan Begitu Anda sisakan, bisa jadi yang ada berkahnya justru yang Anda sisakan. Maka hebatnya kanjeng Nabi apa? Mengajarkan kepada kita. Kalau mau makan disuruh berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udubika minal khubusi wal khobais. Oh, salah ya? Allahumma barik lana fi ma wakina ada benar. Kalau kamu belajar ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ini lucu Lucunya di mana? Yang makan mulut-mulutnya sendiri, yang kenyang perut-perutnya sendiri, tapi doanya jamak, barik lana, berikanlah berkah kepada kami. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berterima kasih kepada semua orang. Begitu Anda mau makan berdoa Allahumma barik lana. Semua orang yang terlibat hadirnya makanan itu Anda doakan sing ning sawah macul tandur matun dawud apa meneh kae ngusai manuk panen sing mepe gabah sing giling dadi beras sampai dapur ibu-ibu sing mususi beras sing liwat sampai sing noto dan yang membawa ke sini begitu anda berdoa Allahumma barik lana semua kebagian doanya coba maka hebatnya orang Jawa apa Bahasa Jawa itu menghargai makanan. Maka dari ditandur sampai dadi sego kuwi jenenge beda Pak Mahfud. Beda. Coba sego kuwi bahasa Arab, bahasa Inggrisnya cuma satu. Apa le? Rice. Beras tetap rice. Kalau orang Jawa beda, Bu. Ditandur ning sawah jenenge pari. Pari bahasa Inggrisnya rice. Pari ana wae jenenge gabah gabah bahasa Inggrisnya rice gabah mung siji jenenge apa las las bahasa Inggrisnya rice gabah digiling jenenge beras beras bahasa Inggrisnya rice beras tugel jenenge mener, mener bahasa Inggrisnya tetap rice beras dimasak dadi jenenge sego Sego bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak gosong jenenge intip. Bahasa Inggrisnya tetap rice. Sego mung siji tok jenenge upil. Eh, upo. Upo bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak dawa jenenge lontong bahasa Inggrisnya tetap rice sego wingi jenenge wadang bahasa Inggrisnya rice sego di PP jenenge karak bahasa Inggrisnya rice apa anda nggak bangga jadi orang Surabaya oh Jawa dilawan ini semuanya didoakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui apa melalui doa Allahumma barik lana maka tolong jangan sia-siakan makanan. Yang pertama, menjaga imunitas. Kue lah saiki jogo imunitas ngenteni pembagian dari pemerintah halah oke sing kagol ora kebagian betul Pelanggan kuil lucu le wargane kon ngumpul ke KTP dipikir bu mau dapat bantuan ternyata apa ngatur jadwal rondo matane matane aku ngumpul ke KTP malah kon ngatur jadwal ronda makalah saya ke awakmu ran duit duit kerja orang digaji neng omaran duit beras moro neng pondokku ngopo nangis bareng sangel yo yang kedua sekarang menjaga iman tadi menjaga imun sekarang menjaga iman ayo sebelum menjaga iman kita selawatan dulu hmm. setuju Jaluk lagu apa? Lost Doll? Lost Doll piye? Apa? Lost Doll sire diganti. Lost Doll dang lanjut lehmu masiat tutuk no seneng murasah mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu Nanging pengen banget jabut nyawamu modar ya. Iso para, iso para. Ayo hadraile. Sing go HP, hp ini diangkat. Dihidupkan apa flashnya? Yo, salu ala Nabi Muhammad. Sing go HP, oke, okay, rerandu HP kae lho, alah aku yang ngono hp ini cross ya Allah semuanya diangkat selalu ala Nabi Muhammad Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi ya Rabbi salli alai wa salim Ya Rabbi Salli ala Muhammad Ya Rabbi Ya Rabbi Salli alaihi Ya Rabbi Salli alaihi wa Ulangi bareng-bareng Ya Rabbi Salli صلي عليه وسلم يا ربي يا ربي صلي على محمد يا ربي يا ربي صلي عليه يا ربي صلي alaihi versi Gusmita. Terus dondang lanjut lehmu masiat Tutuk no rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget cabut nyawamu ya Robi Ya Robi Salli Losdol versi asline Losdol Kadang saya rasane lara nyawang kowe ato karo agama randuwe tata krama qurane ra salate yo ditinggalno jamane cacahan nom kelangan akhlake wong di seneni guru ya dikepuki ayo rene gendang ngaji solawat ya Rabbi bil Mustafa my makor Alhamdulillah. Yora tarik sis terus diganti tarik tit rambutan. apa <laughs> nabib ngelak Bib. Saya cangkemku yuk kanggo ngelak, Bro. Pengajian ngarep dewe ki pasangin ya ono kere kere. Yatin Bib. Iki malah pasti tinggal pagar nusa goblok goblok yang aku kayak ini loh bro Habibie barang kepanasan no Jan ya Allah ya Allah panitiane Jan Jan sangel langel wayai wayai Neng yura disentor ke aku masuk angin to, papa. Muter-muter ben Habibie yo kena niku lho. Ngundang Pak Mahfud to kipas angin rono ya, Pak ya. Ah, demi wong Surabaya iki lho. Eh, I love you. Mwah. Salam ala Nabi Muhammad. Wis ngene ngaji ki ngene iki, kowe ngaji kok malah ra karo-karuan kok. Piye kae? Oh, sekor wati lawe tempe ndasku mumet ndasmu piye halah halah yo ajan oh, ah, lah cara Pak Mahfud jadi ya ganti meneh mangan weloti masarica ono Pak Mahfud calon wali kota sangoni sangoni ngono iwak gabus dicampur lele wonge bagus kumise gede tambah matamu Orang gitu. Orang pernah orang Habib yang ngawur baik. apa ya Beb ya Cakandera ya Beb aku kata tidak rupamu neng doli ae kowe ya Gege kue Angelo. Apa kue Angelo? Antar jemput londe ah! Sangel. Saya itu punya banyak sekian cerita, Bib. Bagaimana kemudian pengajian saya dulu di Doli, Sarkem, Jogja. Itu lucu-lucu, Bib. Kemarin pengajian di, di Sarkem, Jogja, Pak Mahfud. Bersama Mbak-Mbak PSK itu. Ya, sebegenggek lah cara kene itu. Ya, ya apa meneh? jenenge kuwi ta? Oh, PSK, perempuan suka kelon. <laughs> Selawe matamu itu. <laughs> Selawe. Kok murah men? Heh, ingat ya, hargailah wanita. Betul? Berapapun harganya. <laughs> Ingat, wanita itu suci, betul? Wanita itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atas di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Iya. Yeah. Pokoknya untuk semua ibu-ibu di sini, I love you full. Lebih wong wedok dilawan. Lanang karo wong wedok kuat ndile. Oh, kuat wong wedok padake pabrik susu loro digawa dhewe ada sangel angel nah, wong lanang ki keh tak kandhani nggawa ndok lore sambatan karo manuk ah ala Nabi Muhammad. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan iman? Caranya ya seperti ini, alaikum bimujalasatil ulama. Ketemu orang-orang luar biasa ini. Bahkan ketika kemarin pandemi gara-gara corona, covid apa kopet kira paham aku. Nyebayo. Yang jelas cintanya Gus Miftah kepada warga Surabaya seperti coronavirus. Apa itu coronavirus? Tidak nampak tapi sangat serius. Ini ya corona iki, muslimate corona komunitas rondo mempesona. Bahkan dalam kitab Wasiatul Mustafa, kalau kita terlalu lama nggak ketemu ulama, apa kata Rasulullah? Idamado halal mar'i. Ketika seseorang itu melewati arbauna sobahan 40 hari, 40 pagi, walam yujalisul ulama dan dia tidak segera bermajelis taklim dengan ulama apa kata Rasulullah kosa kolbu hatinya menjadi keras atos wajah saro alal kabair dan berpotensi melakukan dosa-dosa besar coba ingat kalau 40 hari kita nggak ketemu kiai nggak ketemu habib nggak ketemu ulama kosa kolbuhu hatinya menjadi atos keras makanya coba sekarang Indonesia negara Islam terbesar Presiden Prancis menghina Islam Presiden Prancis menghina kanjeng Nabi warganya menghina kanjeng Nabi dibunuh sama seorang pemuda usia 18 tahun di Prancis. lucunya apa presidennya justru menistakan agama Islam dengan mengatakan agama Islam sebagai agama yang sedang krisis heran saya apa Endo besar di dunia Sampai hari ini belum ada respon dari pemerintah. Belum ada respon dari presiden untuk menekan presiden Prancis yang namanya popcorn apa sapa kuwi. Eh, Markon kok popcorn. Belum ada diplomasi dari pemerintah untuk menekan Presiden Perancis supaya minta maaf kepada umat Islam di dunia. Saya mau tanya kepada kalian, apakah kalian rela ketika Islam dinistakan? Apakah kalian rela ketika kanjeng Nabi Muhammad dinistakan? I, malah kaya wong demo takbir gitu loh. marah nggak ada respon seperti itu karena hatinya terlalu lama tidak ketemu dengan para ulama hatinya terlalu lama tidak bermajelis taklim maka kemarin ketika demo besar-besaran di Surabaya sampai seperti itu di Jogja sampai bakar-bakaran di Jakarta bakar-bakaran saya bilang kalau demo tidak menimbulkan klaster baru COVID-19 itu artinya apa? pemerintah harus memberikan izin kepada masyarakat untuk kembali membuka majelis taklim dan pengajian. Betul? Aku duwe tonggo Mbah Mudin. Mbah Mudin di Surabaya apa ya, Beb ya? Pak Kiai. Mudin. Duwe tonggo Mbah Mudin. Mbah Mudin kuwi uripe ngenteni selamatan karo berkatan tanggane. Lah selama corona ora ana slametan. Selama corona ora ana kenduri, ora ana berkatan, ya mrongos. Ana wong mati mawon di Covid-Covid ke. Mbak Mudin ya iso nyambut gawe, ada songko amplope. Sementara banyak kiai kampung yang tidak masuk kartu prakerja. Aku heran Pak Mahfud. Artis teman-teman saya artis banyak yang masuk prakerja sementara kiai-kiai kampung malah jarang yang masuk kartu prakerja alasannya nopo pak kiai mergo artis do sambat kiai rono sing sambat lagu lo jawab yora ya mungkin kiai sambat ora pantes masuk kiai kampung demo nganggo sarung lah mau nganggo sarung melotrok mike tambah oke okay layo ya gondal gandul sangel angel maka nyuwun sewu saya mendesak pemerintah untuk apa untuk mendesak presiden Prancis supaya minta maaf kepada umat Islam betul loro hati aku perlu Prancis ngeyel aku jadi presiden huh, duta besarnya tak usir songko Jakarta betul ini kepentingan agama kulo ngomong Pak Jokowi kulo nggih milih jenengan saya milih pemerintah ini saya ikut mengumpulkan kiai kampung seyukjo sing di kulo Dewi, nggih bantu kiai Ma'ruf kulo mong pengen anda sebagai pemerintah hari ini tegas heh Presiden Perancis popcorn eh Marcon. Wargamu menghina kanjeng Nabi Muhammad Orang yang kami muliakan Manusia pilihan dari yang terpilih Manusia yang mulia dari yang termulia Manusia yang terbaik dari yang baik Menghina Nabi Muhammad dengan membuat karikatur Kenapa Anda sebagai presiden justru membela dia dengan menjelek-jelekkan agama Islam? Silakan Anda minta maaf. Coba kayak Presiden Erdogan dari Turki. Bagaimana kemudian dia gagah? Hei, Presiden Prancis, macam-macam tak uyui cangkemu gagah, Bro. Jadi diplomasi ala arek Surabaya. Takbir matamu untuk takbir wae. Makanya besok Pak Mawar kalau jadi wali kota yang tegas Pak. Yang tegas. Pengajian moro terus Pak. Ngono. Jamaah diopeni Pak. Orang mengopeni tanduran wae Pak. Selalu ala Nabi Muhammad. Maka apa? Ini harus segera dibuka supaya imanisasi kita kuat supaya iman kita apa naik terus ingat al imanu karih kata al ghazali iman itu seperti angin yang namanya angin kadang-kadang kenceng tapi juga kadang-kadang pelan kalau lagi pengajian sama Habib al haddar wah solawatan ya nabi karena eh. begitu mulai ketemu bojone wani meneh uangnya ya teko iki yo ya, ngono pengajian ngarepe kiai tungkae ke. menjijikan tungkae meletek-meletek wayahe wayahe Iku yo ngono. Wis tuwa ciprute ping. Halah halah halah. Jiji ibu-ibu. Gegek sing pake yo ya ping kuwi. Maka tepat hari ini tanggal 28 Sumpah Pemuda. Yuk, sing nom-nom mengupgrade imannya. Kalau dulu zaman Pak Karno dibilang apa, Bib? Kalau dulu zaman Pak Karno berikan kepada saya 10 pemuda, akan saya guncang dunia. Coba kalau sekarang apa? Berikan saya 10 pemuda, akan saya jadikan ganteng-ganteng serigala. Ya Allah. Sangel. Koyone lak ning ngarepe cewek. Oh. Gunung akan kudaki, lautan ku seberangi, <laughs> masjid ku lewati, matamu, matamu. Kalian para cowok harus tahu, santri putri tidak bisa diluluhkan dengan I love you, tapi hanya bisa kamu luluhkan dengan kopil itu Iya. Yeah. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah najan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salewa 대상이야. Mahfud mesti beda. Jangan lupa pilih nomor dua. Oh, mesti ya. Orang orang lu ngondise meh rampung nih. Ngomulih bareng saya. Oh, sing sabar. Salam ala Nabi Muhammad. Kok kamu ngeliatin aku terus naksir ya? Iya. Cah lemu manuke cilik. <laughs> ini kecintaan kita kepada Rasulullah? Sampai kemudian dikatakan man adzama maulidi kung safian lau yaumal qiyamah Sing sapa wong ngagungke hari kelahiran Kanjeng Nabi, insya Allah semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin. Coba kaya ngono kok Kanjeng Nabi dinistakan kita hanya diam. Maka selalu saya selalu mengatakan, "Hei, calon-calon pemimpin, Jangan pernah hanya kamu jadikan umat sebagai komoditas, betul? Lo penyalon nyalon sowan kiai. Begitu dadi lali karo kiai. Pak Mahfud, ya, ojo lali. Ini weh, diwejang. Calon wali kotamu sing teko diwejang. Ben rungokke. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, calon wali kota. Hei Pak Mahfud. Rungono kupingmu. ojo neko-neko. ojo leno. ojo nakal. Kabeh kui, ngunduh waing pakarti. Becik ketitik Allah ketoro, Laku utama ake wong liya. Laku utama ake wong liya. Hei Pak Mahfud. Kowe kudu dadi wong apik. Rungokno kupingmu. Api ra Pak Mahfud? Api. Apa nih? Apa? Lah DPR ki rasa digagas tak kandhani. Wis to. DPR kita saya digagas. Milan nyuwun sewu. Kula wingi takoni bagaimana pandangan Gus Minta tetap undang-undang Meli Guslo. Heh, undang-undang Meli Guslo aku. Malah nyanyi undang-undang Omni Law. Lah api ya ayo didukung. Kenapa? Yang tersebar ke masyarakat itu hoak. asli api sing metu hoak. Awamu tak kandani. Nabi Adam jadi korban hoak ditokke sangka songko surga apa meneh awakmu sing gaweane nyebar hoak haram mlebu surga wis rupamu pas-pasan follower titik nyebar hoak alah lele melu ngaji sangel angel itu loh kula takoni Gus DPR DPR niku sesuk mlebu surga napa mboten mlebu surga tapi begitu ono DPR gaweane korupsi sidang turu mlebu surga diprotes karo Pak Kiai karo Habibe. Malaikat, nopo Bib? Iki DPR sing gaweane korupsi sidang turu ngopo mlebu surga? yang jawab, sing sabar Habib, DPR sing gaweane turu iki mlebu surga hanya kunjungan kerja. Tarik sis. ngecas supaya iman kita naik tentunya dengan menggelar-menggelar majelis taklim seperti ini kenapa li anna haya li'annal ilma hayatul qalbi karena ilmu itu adalah merupakan ruh jiwa dari hati kalau kita jarang ngaji hati ini mati maka kita bersyukur memandang wajah orang-orang alim soleh di depan kita ini. Masya Allah, bahkan dikatakan anadru ila wajil alim fawa ibadah. Memandang wajah kiai itu adalah ibadah. Sawangan Habib Pak Kiai ini dahar terus Kiai ini. Ya Allah. Eh coba, ya Allah, ya Allah. Pokoknya Pak Mahfud so kalau jadi terus kalau Pak Kiai Pak Mahfud ya. Amin. menikmati menikmati ya maklum suwe rono selap rono berkatan kok rono selamatan kok memandang wajah orang alim coba jenengan bayang ke memandang wajah Habib Al Haddad wis nyeneng ke Cicite kanjeng Nabi, anak turunnya kanjeng Nabi menyenangkan. Bagaimana kemudian kalau ada perasaan cinta mendalam? Besok kita di surga langsung memandang wajahnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dikatakan Yusarul mar'u ma'amanahaba Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya Amin Awamu seneng karo Pak Kiai karo Habib sesuatu yang surga bareng Kiai Amin. Seneng karo Kanjeng Nabi, sesone surga bareng Kanjeng Nabi. Amin. Bocah-bocah hadroh yakin. seso aku karo Habib mlebu surga sing ngawal bocah-bocah hadroh. Neng yo kuwi, aku karo Habib kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok. Santai. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Betul. Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan jelas kamu bukan manusia. Maka saya minta hari ini siapapun yang hadir, apapun masalah hidup kamu, tumbuhkan rasa cintamu yang mendalam kepada Kanjeng Nabi. Siapapun kalian, mau santri, apalagi ini hari santri. Subhanallah. Saya selalu mengatakan apa? Ngaji sampai mati, mondok sampai rapi. Betul? Awakmu sing gak duwe rakat, gak duwe biaya mau mondok-mondok ngene Gus Miftah tak tompo. Ora apa-apa. Aku beberapa kali ditelepon sama mbak-mbak mantan doli. Gus, badi melu ngaji ngene jenengan. Umurmu piro? 50. Waduh kok tua. Aku ngono. Lah yo ya begengge umure 50 tahun. Lah yo ya, aku iso mati dhisik. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Anda Banser, Anda Pak Garnusa, Anda calon wali kota, siapapun selama di dalam hatinya mencintai Rasulullah, insya Allah besok di hari kiamat kita akan bersama Rasulullah. Amin. Ngono ser Banser ngono, gilemune ya Allah Banser. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan dia jadi imamku. Hmm. tarik Gus terus. Maka monggo bareng-bareng sudah masuk asar semuanya berdiri. Saya ajak solawatan hasbi robi. Kemudian nanti pagi berdoa pengajian selesai. Sallu Nabi Muhammad.